Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidokni ilma warsugokni fahma Artinya, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik